para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. <clears throat> Di antara para sahabat ada yang banyak meriwayatkan hadis dan orang-orang banyak mengambil hadis darinya. Para sahabat yang meriwayatkan hadis lebih dari seribu buah adalah sebagai berikut. Kesatu, Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis yang diriwayatkan darinya sebanyak 5374 hadis. Kedua, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Hadis yang diriwayatkan darinya sebanyak 2630 hadis. Ketiga, Anas bin Malik radhiyallahu an. Hadis yang diriwayatkan darinya berjumlah 2286 hadis. Keempat, Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Hadis yang diriwayatkan darinya berjumlah 2210 hadis. Kelima, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis yang diriwayatkan darinya sebanyak 1660 hadis. Keenam, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Hadis yang diriwayatkan darinya sebanyak 1540 hadis. Yang ketujuh, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Hadis yang diriwayatkan darinya sebanyak 1170 hadis. Sahabat yang banyak meriwayatkan hadis bukan berarti lebih banyak menerima hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam daripada sahabat yang lain. Karena minimnya hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat bisa jadi disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya sahabat tersebut lebih dahulu meninggal dunia, seperti Hamzah radhiyallahu an paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faktor lain adalah sahabat tersebut sibuk mengurusi perkara yang lebih penting, misalnya urusan pemerintahan seperti Osman bin Affan radhiyallahu an atau karena dua faktor tadi terkumpul pada diri seorang sahabat seperti Abu Bakar radhiyallahu an yang lebih dahulu meninggal dan sibuk mengurusi kekhilafahan atau karena berbagai sebab yang lain.